والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني بالله أعزني الله وإياكم Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesaikan pembahasan mengenai ahkam taklifiyah dan ahkam al-wad'iyah dan telah kita ketahui perbedaan antara keduanya Perbedaan yang paling mencolok dan paling mudah untuk dipahami Antara kedua ahkam tersebut apa? Hasan Nah, Kesimpulannya bahwasanya akal takmidiyah ini berhubungan dengan pelaku perbuatan yaitu orang muslim itu sendiri yang melakukan suatu amanah bahwasanya perkara ini wajib atasmu, perkara ini makro, perkara ini sunnah dan seterusnya. Sedangkan akal wad'iyah ini berhubungan dengan amalannya. Amalan ini ya sah atau fasik demikian pula berhubungan dengan sebab-sebab suatu amalan syarat-syarat suatu amalan nah perbedaan yang lain apa apa mujahid tapi nah, bahwasanya ahkam taklifiyah ini berhubungan dengan <coughs> al-amr wa nahi, perintah dan larangan. Sedangkan wad'iyah yang berhubungan dengan ikhbar yaitu khitabul ikhbar. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasanya suatu perkara itu sebagai syarat-syarat atau sebagai sebab-sebab dan seterusnya. Nah, kemudian perbedaan yang lain apa? Tambah saudara Nah, nah ibarat yang lebih bagus bahwasanya akal taklifiyah itu disyaratkan kudrah. Yang disyaratkan kudrah. Tapi Kalau tidak mampu ya tidak. Nah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberi suatu kaum kecuali yang yang dimampunya. Berarti kalau tidak dimampui yang di luar dari kudrah dia, maka tidak Allah Subhanahu wa taala batalkan. Sedangkan ahkam wadiyah fadillah ini ya tidak disyaratkan kudrah. Maksud tidak disyaratkan kudrah ya dalam artian terkadang suatu perkara yang kembali ke ahkam wadiyah ini memang di bawah kemampuan si hamba terkadang tidak. Misalnya konfilah ya pencurian yang merupakan sebab terputusnya tangan ya sebab dipotongnya tangan karena hukum pemotongan tangan ini sebabnya apa? sebabnya adalah dia mencuri seorang mempunyai kudrah mempunyai kemampuan untuk memilih antara mencuri dan tidak ya. Ini ahkam wadiyah yang dimampui yang kembali pada Tuhan. Namun di sana terkadang perkara tidak dimampui yang di luar kudrah seorang hamba yaitu misalnya apa sebab yang bolehnya seorang melakukan sholat yaitu setelah masuknya waktu nah, setelah masuknya waktu dan ini juga syarat sahnya suatu sholat adalah apa? Dukhulul waktu. Nah, masuknya waktu ini di luar kotoran tidak ada hubungannya dengan kotoran. karena waktu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Paham? Jadi ini tiga perbedaan yang paling mudah wanita insya Allah ada untuk kita kita berikutnya di sana ada perbedaan yang lebih jelimet. Tapi pahami tiga perbedaan ini cukup. Ya, untuk yang terakhir sebagai tambahan dari yang kemarin ya, mengenai perbedaan itu yang ketiga tadi maksudnya bahwasanya ahkam taklifiyah ini disyaratkan kudrat sedangkan ahkam wadiyah tidak disyaratkan ya terkadang berhubungan kudrat terkadang tidak nah Barakallahu fiikum kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu al-ilm atau sebelumnya hendak diajarkan pada pembahasan al-fasid yang merupakan salah satu ahkam wada'iyah para ulama menyamakan hukum fasid dengan batin dikecualikan pada dua permasalahan yaitu apa? Ihram dan nikah. Pada masalah ihram dibedakan fasil dan batil pada masalah apa? Hah? Suatu ihram dikatakan fasil bagaimana? Nah, seorang yang muhrim sebelum tahalul awal dia jima. Maka hajinya dikatakan fasil. Maksud fasid di sini dia hajinya tidak ya dihitung dalam artian tidak menggugurkan kewajiban tapi tetap dituntut meneruskan sampai selesai manasik hajinya. Ada pun Nah, batil yaitu seorang mahrim kemudian murtad. Ini hajinya batil Kematian langsung terputus di situ. Ya karena murtad maka hanya batin. Nah, tidak dituntut untuk meneruskan. Nah, kemudian permasalahan kedua pada apa yang dibedakan antara fasid dan batin pada nikah. Suatu nikah dikatakan fasid bagaimana? Nah, suatu nikah yang rusak pada permasalahan yang para ulama berselisih padanya. Ini nikah fasid. Contohnya Nah, nikah tanpa wali. Adapun dikatakan batil pada pernikahan Nah, nikah yang rusak pada permasalahan yang para ulama berijma padanya. Contohnya Nah, seorang perempuan menikah pada waktu iddahnya. Menikahnya batil berdasarkan ijma. Nah. apa ya? Ya. Nikah dalam keadaan muktad. Muktad wanita muktadah kan? Nah, ya nikahnya batal ini maksudnya ya bahwasanya nikahnya tanpa wali nikahnya rusak, tidak sah. Cuman dibedakan, dibedakan istilah saja sebenarnya sama hukumnya, sama hukumnya, paham? Ini sekarang menurut ya sebagian orang maksud dibedakan antara fasik dan batil. Yang intinya sama nikahnya rusak. Dalam artian ya tidak tidak dia tidak sah paham ya nikah tanpa wali tidak sah nikah ya ketika wanita masih masa idah tidak sah cuman dibedakan istilah tidak sahnya kalau pada permasalahan yang terjadi perselisihan ini disebut apa fase tapi kalau pada permasalahan yang tidak ada perselisihan atau ijma dinamakan apa batin Nah, nikah tanpa wali ini terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan sah saja, ada yang mengatakan ya tidak sah. Ya, untuk membedakan karena terjadi perselisihan ini nikah tidak sah dalam keadaan seperti ini dengan dinamakan apa? fasih Sebenarnya sama. Cuma kita ingin mengetahui ya lubah atau bahasa istilah mereka saja. Paham? Wa illa ya, Eh, kesimpulannya bahwasanya hukumnya sama batil dan fasid sama yaitu bermakna apa ghairu sahih tidak sah paham nikah tanpa wali tidak sah dan istilahnya fasid sekarang pembahasan al-ilm perlu diketahui ya pak bahwasanya pembahasan al-ilm ini termasuk pembahasan mukaddimah yang dimasukkan oleh ulama kalam. Jadi pembahasan ini termasuk pembahasan kalam pada mukaddimah mereka. Dan Allah taala kemungkinan yang, yang didapati pertama kali memasukkan pembahasan ini di dalam cabang usul fiqh adalah Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa Ghazali ini apa kita ulama kalam Ya. Taib kitab Al-Mustasfa ini ya, termasuk kitab usul Tinggi yang luas dan seorang kalau masuk padanya butuh ya, kekuatan pijakan ya, Ini mempunyai landasan yang kuat sehingga tidak terjerumus dalam pembahasan ilmu kalam dan tasawuf. Selain itu dia juga diberi kemampuan bahasa yang bagus. Mustasfa Baik, dari kata sofa Tapi tidak seperti namanya Kitabnya penuh dengan kotoran Baik Di antara kitab Abu ini yang banyak dipuji-puji orang di negeri kita adalah Ihya Ulumuddin yang menghidupkan ilmu-ilmu agama padahal hakikatnya iman atau ulumuddin mematikan ilmu-ilmu agama karena penuh dengan hadis-hadis dhaif maudhu mungkar di pondok-pondok awal kepada pondok ilmu termasuk kitab paling tinggi mempelajari kitab Ihya kalau sudah sampai Ihya sudah ya paling bangga ini mereka padahal inti dalamnya inti dari yang keadaannya sebagaimana disebutkan tadi Tanya dia memasukkan pembahasan tentang mukadimah dalam ini apa alasan sebagaimana dia katakan sendiri amrustuha li'annahu la thiqata fi ahadin bi'ilmihi illa billah ini aku keluarkan pembahasan ilmu kalam dalam usul fiqh karena tidak ada ketikohan kepada seorang pun dengan ilmunya sampai dia yang mempelajari ilmu kalam. Jadi tidak dianggap alim kalau tidak mengetahui ilmu kalam akhirnya dia masukkan pembahasan ini dalam usulul fikih. Dan hal ini adalah dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa Tayyib dan termasuk merupakan hulu dari Al-Ghazali ilmu kalam faedahnya sangat kecil ikhwanifillah dibandingkan dengan kemandorotannya Taib Bahkan dikatakan layan tafi'u bihil alim wa yahtaju bihil bani ya, Seorang alim tidak mengambil manfaat darinya Dan seorang yang bodoh tidak butuh terhadapnya Lalu bagaimana Al-Alama yang rahimahullah taala menyebutkan pembahasan ini dalam kitab Al-Usul dan Al-Usul. Ya tidak lain untuk mengetahui istilah yang mereka dalam kitab-kitab mereka. Karena butuh seorang talibul ilmi apalagi yang mau terjun dalam permasalahan ya istidlal. Juga untuk terjun dalam istihad butuh mengetahui ya pembahasan mereka dan istilah mereka. Karena mengetahui istilah suatu kaum ikhwanifillah ini penting terutama di saat dibutuhkan untuk membantah mereka. Kalau seorang tidak tahu istilah mereka, bagaimana bisa membantah? Nah, sehingga untuk mengetahui istilah mereka ini dalam kitab-kitab yang dikarang dalam usul fiqh juga yang merupakan mukadimah ilmu kalam ini ya kita mempelajarinya secara sekilas dan Al-Allamah ini Taimiyah menyebutkannya dalam pembahasan kitab Al-Usul dan Ilmu Usul ini Tayyib Ta'rifuhu pengertian ilmu sekarang. قال العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة ilmu adalah pengetahuan terhadap sesuatu pada baik itu lebih bagusnya idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman yaitu pengetahuan terhadap sesuatu sesuai dengan kenyataannya dengan pengetahuan yang pasti. Baik ya idraku syai' ala ma huwa alaih jadi ala ma huwa alaih yakni pengetahuan suatu perkara sesuai dengan kenyataannya tidak beda A ya dia tahu A kalau suatu perkara itu A kemudian dia tahu B ini bukan ilmu namanya karena dia pengetahuannya tidak sesuai kenyataan suatu benda berwarna biru misalnya Ketika dia mengetahui benda itu berwarna biru berarti pengetahuan sesuai dengan kenyataannya. Maka ini ilmu. Tapi kalau suatu benda berwarna biru dia tahunya benda berwarna hijau itu bukan ilmu karena pengetahuan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan disyaratkan di sini idrokan jaziman dengan pengetahuan yang pasti. Ya bisa memastikan tidak ragu-ragu. Saya tidak ada keraguan-keraguan ini Kaidraki annal ulla akbaru minal juz'i. Seperti pengetahuan bahwasanya al-ul ya keseluruhan itu lebih besar daripada bagian. Ini jelas ini jelas. Suatu yang menyeluruh ya ini tentunya lebih besar, lebih luas daripada bagian. Satu lebih besar daripada ya tidak Baik. Wa anna niyata syartun fil ibadah. Seperti juga pengetahuan bahwasanya niat itu syarat pada suatu ibadah. Ini pengetahuan yang sesuai dengan kenyataan dan pasti. Tidak ada suatu ibadah yang tidak dibutuhkan niat. Ini yang namanya ilmu. Dan pengertian yang disebutkan oleh Al-Alama Ibn Qataimin Akhwanifillah ya, Pengertian yang bagus ya, Terlepas dari perselisihan yang banyak ya. Para ulama dalam menerangkan ilmu banyak sekali ibarat-ibaratnya cukup kita pegang apa yang dipilihkan oleh al-alamah Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dan tidak ada intikam pada pengertian yang beliau sebutkan ini. Baik. Termasuk pengertian dari jumhur usuliyin dan muhaqqiqin di kalangan mereka. Yaitu bahwasanya ilm idraku syai' ala ma huwa alaih idrakan jaziman. Qala fa kharaja bi qawlina idraku syai' adamul idraki bil kulliyah maka keluar dengan perkataan kami idrakus syai, pengetahuan terhadap suatu perkara. Ya, dari batasan ini ya keluar perkara apa? Ada idrak bil kuliah, tidak ada pengetahuan sedikit pun. Ya, jadi keadaan seorang tidak mengetahui sesuatu pun dikeluarkan dengan batasan ini idrakus syai. Nah, keadaan seorang nggak punya ilmu sedikit pun apa nih? Kira nggak punya pengetahuan terhadap perkara suatu perkara sedikit pun wa yusamma al jahlul basiyyah dinamakan jahlul basiyyah jadi orang bodoh nggak tahu permasalahan sama sekali ini namanya al jahlu al basiyyah misal anjus yus'al mata fayaqul la adri. Contohnya Alhamdulillah, ya seorang ditanya kapan terjadinya perang Badar. Kemudian dia mengatakan la adri, aku tidak tahu. Ini namanya apa? Ada idrak bil kuliah, tidak tahu permasalahan itu. Dan orang seperti ini dinamakan al-jahlul basir. Qala wa kharaja bi qawlina ala pengetahuan sesuai dengan kenyataan. Nah, keluar dari batasan ini idrakuhu ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Pengetahuan dia tapi apa? Pengetahuan ya yang menyelisihi kenyataan. Orang aku tahu tapi salah sebenarnya. Kalau tadi keadaan yang pertama tadi memang nggak tahu sama sekali. Sekarang dia tahu tapi apa? Menyelisih kenyataan. Wa yusamma dinamakan yang demikian ini al-jahlul murakkab. Ya. Jahil bodoh yang bertingkat. Ya, bodoh bertingkat-tingkat, bodohnya numpuk-numpuk. Dia sebenarnya nggak tahu, tapi ngaku tahu. Baik. Mithlu an yas'al mata kanat ghazwatu Badrin Fayaqul fi sanatil thalithati minal hijrah Ditanya kapan terjadinya perang Badar Kemudian dia menjawab Ya terjadinya perang Badar di tahun ketiga yang dari hijrah. Ya, ini setelah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya jahil murokab. Kenapa? Karena dia ya mengaku punya pengetahuan tapi menyelisih kenyataan. Ya, ini pengetahuan dia salah. Kalau tadi yang pertama ini mending dinamakan al jahil basir. Dia memang tidak tahu dan dia tahu kalau dia tidak tahu. Nah ini namanya al jahil basir. Sekarang Keadaan yang kedua ini dinamakan al-jahlul murakkab. Dia tidak tahu, tapi tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ya paham? Ya kan tidak tahuan dia tidak dia ketahui. Jadi bodohnya tingkat-tingkat, numpuk-numpuk. Tapi Wa kharaja bi dan keluar dengan perkataan kami idrakan jaziman dengan pengetahuan yang pasti. Tidak ragu-ragu. Tayyib. Keluar dari batasan ini idraku syai'i idrakan ghairu jazimin. Pengetahuan terhadap suatu perkara tapi apa pengetahuan tanpa memastikan, yakni pengetahuan tapi masih ragu-ragu atau hanya persangkaan saja. Nggak, dia nggak mampu untuk memastikan. Ini sebenarnya tahun ketiga atau tahun kedua ya. Nah, karena keraguan masih don sangkaan. Maka ini keluar dari definisi ilmu. Bihaitu yahtamilu indahu an yakuna ala ghairi wajhi alladhi adrakahu Ya dia tidak bisa memastikan Alhamdulillah Ya dari sisi masih adanya kemungkinan di benarnya bahwasannya pengetahuan tersebut tidak sesuai atau e, masih ada kemungkinan di benaknya bahwasanya kenyataan yang ada itu tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui. Baik. Ya, yang kami indahu an yakuna ala ghairil wajhi alladhi adrakah. Ada kemungkinan ya padanya bahwasanya kenyataan yang ada aslinya itu tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui. Fala yusamma dzalika ilman maka yang demikian itu tidak dinamakan ilmu. Thumma in tarajjaha indahu ahadul ihtimalain Berikutnya pembahasannya ya. Kemudian apabila salah satu kemungkinan itu kuat di sisinya. Ya, dia punya keraguan-keraguan nggak bisa memastikan. Berarti ada dua kemungkinan, iya atau tidak. Maka apabila salah satu kemungkinan ini adalah kemungkinan kuat dia condong dengan kecondongan yang kuat bahwasanya itu yang betul <coughs> maka farrajih dhannun wal wahamun istilah berikutnya maka kemungkinan yang rajih ini disebut dengan dhann dalam bahasa usul fikih baik disebut dengan don. Tayyib. Kemudian yang marjun khalilillah disebut dengan wahm. Yani kemungkinan yang lemah ini disebut dengan wahm. Istilah berikutnya wa intasawa al-amran fahuwa syakun Apabila kedua perkara itu sama, dia sama sekali nggak bisa memilih mana yang kuat, mana yang lemah. Ini dinamakan syak ragu Jadi ada tiga istilah, dan waham dan syak berhubungan dengan suatu perkara yang seseorang tidak bisa memastikan. kualitas Baik. Ya. Nah, pembahasan ini alhamdulillah memang sebagaimana disebutkan tadi asalnya adalah mukadimah dalam ilmu kalam. Namun kita butuh memahaminya sedikit sehingga kita tahu ya istilah yang mereka gunakan. dari penjelasan al-alama Ibn Utsaimin ini akhirnya berarti di sana ada beberapa istilah yang beliau ringkas dalam perkataan berikutnya. Qala wa bihadza tabayyana anna ta'alluqal wa bihadza tabayyana anna ta'alluqal idraki bil asya'i kalati. Ya, dengan penjelasan ini maka jelaslah bahwasanya hubungan pengetahuan terhadap suatu perkara itu ya macam-macamnya sebagai berikut. Jadi pengetahuan seseorang terhadap suatu perkara itu bisa diistilahkan dalam enam istilah yang akan disebutkan oleh Syekh. Yang pertama ilmu. Ya, pengetahuan yang disebut dengan ilm itu apa? Yaitu wa huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Pengetahuan terhadap suatu perkara yang sesuai dengan kenyataan dengan pengetahuan yang apa pasti. Sebagaimana dijelaskan tadi. Ini namanya ilmu. Kemudian istilah kedua jahlun basir yaitu wa huwa adamul idraki bil kulliyah tidak adanya pengetahuan secara total ya tidak tahu sama sekali memang ini namanya jahil basit ketika ditanya tentang suatu perkara apa hukum demikian demikian mengatakan la adri wallahu a'lam min jahlun basit dan memang wajiban seorang yang tidak tahu yang demikian mengakui ketidaktahuannya Istilah ketiga jahilun murakkab. Yang jahil ya bertingkat-tingkat atau bertumpuk-tumpuk. Wahuwa idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa Pengetahuan terhadap suatu perkara ya, yang tidak sesuai dengan kenyataan. yani, pengetahuan seseorang yang menyelisihi kenyataan yang ada. Baik namanya jahilun murakkab. Jadi dia kan yang nggak tahu ikhwanillah tapi ya memposisikan seperti tahu sehingga salah. Pengetahuan dia tidak sesuai kenyataan. Dan jahil murakkab ini lebih parah daripada jahilun basir. Ya sampai-sampai ikhwanillah di sana ada kisah ikhwanillah tentang apa? himat atau apa? Tayyib Himarul Hakim Kisah Imam Al-Hakim Ya Al-Hakim Tauma Dalam Sebuah bayat syair Qala al hakimi Tauma Lau ansabat dahru Kuntu arkabu Liannani jahilun basiqun Liannani jahilun basiqun Wasahibi jahilun murakab Ya yes untuk menghina si hakim Tauma ini yang dikenal dengan jahil murakkab karena dia bodoh tapi ya tidak sadar kalau dia bodoh dia mengendarai himar sampai-sampai di pencet. seakan-akan himarnya mengatakan seandainya ya dunia ini adil maka sungguhnya akulah yang naik bukan aku yang dinaiki Kenapa? Karena aku ini bodoh tapi tahu bodoh. Aku jahat basit, sedangkan orang yang nunggak di atasku ini jahatnya moroka. Ya, aku lebih pantas untuk naik dia daripada dia naik aku. Baik, sampai dikatakan Wahin ajibil ayami annaka la tadri wa annaka la tadri bi annaka la tadri. Yang di antara keanehan hari-hari yang dari manusia itu bahwasanya engkau tidak tahu dan engkau tidak tahu bahwasanya engkau tidak tahu. Ini lebih parah. Ya kita tidak tahu ini mending. Sekarang tidak tahu kalau kita tidak tahu. Ya, ini lebih parah tes dan banyak apabila kita dapati manusia mereka yang menaikkan yang jahil tapi tidak menyadari kejahilannya maka butuh seorang muslim menyadari kejahilan yang ada pada dirinya kemudian berusaha untuk mengangkatnya karena seorang kalau tidak tahu dirinya jahil pada suatu perkara ini repot ya ternyata ketika terjun pada perkara tersebut akan terjatuh pada berbagai macam kesalahan. Perkara yang keempat don, wahai huwa idraku syai' ma ihtimali Dan yaitu pengetahuan terhadap suatu perkara bersamaan dengan kemungkinan lawannya yang lemah yang marjuh yaitu yang lemah. Jadi dzan itu dia apa? Pengetahuan tapi tidak ada kepastian. Tapi dia bisa memilih yang kuat, yang namanya dzan. Tapi jadi lawan dari dzan adalah sesuatu yang lemah. Wahmun wa huwa idraku syai' ma ihtimali dhiddin rajih. Pengetahuan terhadap suatu perkara bersamaan dengan kemungkinan lawannya yang lebih kuat. Ini namanya waham. Jadi waham ini kemungkinan yang lebih lemah. Lawannya lebih kuat. Syak wa huwa idraku syai' ma ihtimali diddin musawwin. Lagu-lagu adalah pengetahuan suatu perkara bersamaan dengan apa? Kemungkinan lawannya yang sama kekuatannya. Jadi ragu-ragu tidak bisa memilih sama sekali. Ini enam istilah Alhamdulillah berhubungan dengan ilmu Yang berhubungan dengan ilmu menurut istilah usuliyin Adapun menurut istilah syar'i Alhamdulillah Berhubungan dengan dhon Berhubungan dengan dhon Ya tidak kita dapati dalam kitab Allah asal wa ya kecuali dalam dua bentuk. Yang pertama, don yang mamduh yang bermakna ilmu dan yakin. Dalam Al-Quran dan datang dalam makna yakin. Ini luhur Al-Quran. ada pun usul usuliyin dan itu apa? Suatu pengetahuan tapi apa? Masih ada kemungkinan yang lain tapi lemah. Jadi eh, persangkaan kuat. Nah, ini namanya dhon. Paham? Kalau wah persangkaan lemah. Kalau syak keraguan-raguan yang tidak bisa memilih sama sekali. Ini istilah ringkasnya. Tapi dalam istilah Al-Quran, don ya kita dapati dalam dua bentuk. Yang pertama bermakna yakin. Misalnya apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya, tentang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala puji. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim yaitu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka itu akan bertemu dengan Rabb mereka. Ini dan bermakna yakin. Baik, yakni mukminun yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir. Alladzina Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan Imdan bermakna yakin. Kemudian mana yang kedua dalam Al-Qur'an yang madhum yaitu yang bukan ilmu Kalau tadi yang dipuji yang berupa ilmu dan yakin, kemudian yang dicela, yang dicela dalam Al-Qur'an ini yaitu Malaysia bi yang bukan ilmu inilah yang sebagaimana dalam ayat ma bihi min ilmin illa tiba'adh dalam surat apa ini ma bihi min ilmin illa tiba'adh Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a ini zan yang madmum yang dicela, yang bukan ilmu. Baik. Dari sini kita kata ya Fadilillah bahwasanya don yang dimaksudkan dalam ilmu usul adalah don dalam istilah ahli Ada Adapun don dalam istilah Al-Quran ya tidak kita dapati kecuali dua jenis tersebut yang terpuji yaitu dan yang bermakna ilmu yang tercela yaitu dan yang bukan ilmu yaitu tidak dibangun di atas ilmu sama sekali yaitu tuduhan ya tuduhan baik tanpa ilmu Insya Allah kita coba sekian dan pembahasan berikutnya kita ambil pada pertemuan yang akan datang Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah